السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد Para habaib, para kiai, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu daripada taman-taman surganya Allah dengan penuh pengharapan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di taman surga yang ada di dunia pada malam hari ini kita dikumpulkan pula di taman surga di akhirat bersama kekasih-kekasih Allah bersama orang-orang yang dekat dengan Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita menghadiri pada malam hari ini haul orang yang pantas untuk mendapat titel agung. Agung di hadapan manusia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Habib Al-Arif Billah Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf dan kita saksikan bersama barusan anak-anak kita yang telah dituntun oleh orang tuanya untuk menjadi manusia yang mulia dan manusia yang agung karena kriteria kemuliaan di hadapan Allah tidak didasari dengan kepangkatan ataupun kekayaan bahkan nasab sekalipun akan tetapi kriteria orang yang mulia atau disebut dengan azim dan tidak sembarangan orang akan mendapat pangkat azim siapakah orang yang azim tersebut siapakah orang yang mulia tersebut dikatakan bahwa ada tiga kriteria yang pertama adalah man alima, orang yang berilmu. Kita saksikan bagaimana orang yang berilmu mendapat kemuliaan bukan hanya ketika beliau masih hidup akan tetapi walaupun beliau sudah wafat tahun puluh bahkan ratus tahun namanya tetap dikenang karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Keberadaan mereka bagaikan hujan yang menyirami tahya bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum libiqa'il ardi amtaru akan hidup setiap daerah yang ditempatinya sebagaimana Al Habib Abdul Qadir bin Hussein as menghidupkan kota Pasuruan yang sampai saat ini beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana khataman Al-Qur'an dari masjid ke masjid dari tempat ke tempat yang dihadiri oleh ribuan orang termasuk adalah kebaikan-kebaikan yang dihidupkan oleh Al-Habib Abdul Ghadir bin Hussein As-Sagaf ka'annahum libiqa'il ardi amtaru mereka bagaikan hujan yang menyirami bumi kemudian tumbuh dari bumi tersebut tumbuh-tumbuhan yang membawa manfaat Al-Habib Abdul Qadir bagikan hujan di antara kita bersama dan kumpulnya kita pada malam hari ini termasuk tetesan-tetesan hujan daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein As-Sagaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kriteria yang pertama adalah orang yang berilmu. Kita lihat bagaimana anak-anak kita dengan penuh kesabaran dengan penuh ketabahan menjalani hari-hari di pesantren sampai kita bersama ikut bahagia, bangga dan terharu bagaimana mereka mendapat ijazah atas ke atas susah payah dan pengorbanan mereka. Kita doakan ilmu yang diperoleh yang sudah kita saksikan ijazah telah diterima akan menjadi ilmu yang membawa bagaikan pelita di anti tengah-tengah masyarakatnya. Karena mereka yang kita saksikan tadi akan kembali ke masyarakatnya masing-masing dan disitulah kita akan ketahui bagaimana kemanfaatan ilmu semoga ilmu yang diperoleh diterima dari pondok pesantren sunniyah salafiyah di bawah asuhan Al-Habib Taufik bin Abdul Ghadir bin Hussein As-Sagaf mampu menjadi pelita mampu menjadi lampu yang menyinari dirinya menyinari keluarganya menyinari masyarakatnya dan mengibarkan bendera Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua kriteria orang yang mulia adalah wa'amila dan mengamalkan ilmunya. Kita ketahui bahwa ilmu bagaikan pohon dan mengamalkan ilmu bagaikan buah daripada pohon tersebut. Ketika kita menuntut ilmu berarti kita sedang menanam pohon. Ketika kita mengamalkan ilmu berarti kita telah memetik buah daripada pohon tersebut. Saudara-saudara yang memasrahkan putra-putrinya ke pesantren. Berarti saudara sedang menanam tanaman-tanaman yang nantinya akan berbuah dan buah itu akan dinikmati oleh putra-putri Anda dan akan dinikmati oleh masyarakatnya dan orang tuanya akan menikmati buah daripada ilmu yang diajaj yang dipelajari oleh anaknya bukan hanya di dunia akan tapi turzaku syafa'atahum yaumal qiyamah akan mendapat syafaat dari anak tersebut kelak di yaumil qiyamah ma'asyiral muslimin rahimakumullah jadi tataran yang kedua, kriteria yang kedua orang yang mulia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu bagaikan tanaman ada kalanya ketika kita menghadiri majlis ta'lim. Kemudian setelah pulang dari majlis tersebut kita mengamalkan ilmu. Berarti tanah yang ada pada dada kita adalah tanah yang subur saat ditanam. Seketika itu pula berbuah tanaman tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita ketahui bahwa kriteria yang kedua Orang yang mulia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ada kalanya kita mendapat ilmu sekarang, kemudian sepulang dari majelis tersebut, ilmu tersebut kita amalkan. Berarti kita termasuk tanah yang subur, yang satu kali tanam langsung membuahkan hasil. Ada kalanya kita hadir majelis ilmu saat ini, akan tetapi tidak langsung kita amalkan. Ada tenggang waktu mungkin bulan ataupun tahun yang pada akhirnya kita akan mengamalkannya. Atau ada kalanya hadir majelis ilmu berkali-kali dari satu tempat ke tempat yang lain akan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang diperoleh. Berarti tanah yang ada pada dirinya adalah tanah padas yang tidak mampu untuk ditanami bahkan tidak tumbuh dan bahkan tidak berbuah. Semoga hati kita dijadikan tanah-tanah yang subur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menghadiri majelis ilmu dan kita mampu mengambil buah dari tanaman yang kita tanam walaupun hanya sedikit daripada apa yang kita tanam fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj binuril ilmi min zulumati walaupun hanya sepur sepuluh daripada apa yang kita uh, pelajari apa yang kita dengarkan itu cukup akan membawa kita dari kegelapan dengan cahaya ilmu yang kita peroleh tersebut dan kita amalkan. Kemudian kriteria yang ketiga, setelah orang tersebut berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, apa cukup untuk menjadi orang yang mulia? Belum cukup. Untuk memperoleh titel azim di hadapan manusia dan di hadapan Allah, maka harus memenuhi kriteria yang ketiga, wa'allama dan mengajarkan ilmunya. Kita lihat saudara rahimakumullah beberapa beberapa alumni-alumni pondok pesantren termasuk alumni dari pondok pesantren Sunniyah Salafiyah di bawah asuhan Al Habib Taufik bin Abdul Gadir as yang mengajar di daerah-daerah seluruh Indonesia bahkan ke negara-negara tetangga di dalam rangka mengajarkan ilmunya, di dalam rangka mengembangkan ilmunya, di dalam rangka untuk melanjutkan tongkat estafet pendidikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kriteria tersebut dilaksanakan, maka yud'a aziman, pantas orang tersebut untuk mendapat gelar azim, untuk mendapat gelar mulia, bukan hanya mulia di dalam kehidupan dunia saja, bukan hanya mulia di atas bumi saja, akan tetapi mulia di langit, mulia di tengah-tengah malaikat dan akan mendapat kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, panjenengan yang sudah menuntun putra-putrinya ke pesantren, panjenengan yang sudah memasrahkan putra-putrinya ke pondok pesantren berarti panjenengan telah satu langkah menyelamatkan anak-anak panjenengan. Sudah satu langkah menyelamatkan panjenengan sebagai orang tua daripada tuntutan-tuntutan anak kelak di omil kiamah dan satu langkah telah menuntun anak tersebut untuk menjadi manusia yang mulia dan mampu untuk memuliakan orang tuanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lebih apabila kita memuliakan orang-orang yang mulia tersebut. Kita hadiri haul orang-orang yang berilmu dari satu tempat menuju tempat yang lain. Kita sowan ke orang-orang yang berilmu dari satu pesantren menuju pesantren yang lain. Bahkan kita keluarkan biaya di dalam menghormat dan mengagungkan orang yang berilmu hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagaimana Allah berfirman yarfa'ullahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat beberapa derajat akan diberikan oleh Allah sehingga tidak ada kata tidak ada kamus yang mengatakan kita berlebih-lebihan menghormat ulama tidak ada Sekuat apapun kita menghormat ulama, asalkan tidak sampai pada tingkat ketuhanan, itu masih tidak ada apa-apanya daripada darajat yang diberikan Allah kepada mereka. Kita sedikit mendengar cerita bagaimana Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidarus ketika beliau kedatangan seorang tamu, seorang alim daripada syekh daripada bangsa Al-Amudi datang ke rumah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni beliau mengatakan kepada santrinya coba hitung berapa anak tangga yang dilewati oleh Syekh Al-Amudi sampai kepada rumah saya ini dihitung Kemudian setelah dihitung oleh sang murid disampaikan kepada Al-Habib Abu Bakar bahwa ada 50 anak tangga yang dilewati oleh Asy'ah Al-Amudi sampai mencapai rumah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Apa kata Habib Abu Bakar? Sembelih 50 kambing untuk menghormat orang alim tersebut. Bayangkan, sembelih 50 kambing. Jadi andai kata kita haul dikatakan itu menyembelih kambing sekian itu besar-besaran itu berlebih-lebihan tidak ada lebih-lebihan dalam menghormat orang yang berilmu sembelih 50 kambing Disembelih lima kuramin untuk satu orang alim Syekh Al-Amudi. Kemudian setelah disembelih dimasak, Al-Habib Abu Bakar mengatakan, coba tanyakan kepada santri dekat daripada Syekh Al-Amudi, apa daripada daging kambing yang disukai oleh Syekh Al-Amudi tersebut. Kemudian ada satu yang memberikan informasi bahwa Syekh Al-Amudi senang memakan daging kambing yaitu hatinya. Apa kata Al-Habib Abu Bakar al adini kumpulkan hati 50 kambing, suguhkan kepada Syekh Al-Amudi. Disuguhkan satu meja prasmanan berisi 50 hati kambing. Kemudian Syekh Al-Amudi ketika menghadapi hidangan yang sedemikian banyak berdetak hatinya. Bagaimana Habib ini? Tidakkah israf? Tidakkah berlebih-lebihan? Siapa yang akan makan? Ini kan dibuang-buang nanti 50 hati kambing. Hanya saya sendiri yang makan. Ini Habib berlebih-lebihan. Ketika hati berdetak seperti itu, langsung menoleh Al-Habib Abu Bakar al Adli sambil mengatakan, Akramnal ilma wa galu israf. Apa kata beliau, kita ini menghormat ilmu kok dikatakan berlebih-lebihan. Siapa yang akan membuang daging kambing ini? Tafadhal panjenengan makan wahai Syekh Al-Amudi sekuat dan sesuka hati panjenengan sisanya akan kami bagikan kepada orang-orang yang menunggu keberkahan daripada orang-orang yang berilmu. Tidak ada yang mau buang-buang. Siapa yang mau membuang? Banyak di luar kita orang yang butuh yang akan menerima sisa daripada apa yang sampean makan. Maka Syekh Al-Amudi memohon maaf kepada Al-Habib Abu Bakar atas detak hati yang tidak benar tersebut. Habib Abu Bakar mengatakan, andai kata kau datang ke Tarim, kau akan temukan saudaraku yang namanya Hussein jauh lebih dermawan daripada saya yang menyembelih 50 kambing. Lau zurta ila Tarim, kalau kau datang ke Tarim, kau akan ketemu dengan akhi Hussein jauh lebih dermawan dari saya. Sepulang dari Aden berangkatlah Asyik Al-Amudi menuju kota Tarim Masuk kota Tarim Tidak ada rumah yang dituju Kecuali rumah Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Idrus Saudara dari Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Ketika masuk ke rumah tersebut Kata tetangganya mau apa Ente datang ke rumahnya Al-Habib Hussein Kasihan Rojulun fakir Orang melarat akan ngerepoti sampean bertamu. Apa katanya? Tidak, aku sudah datang ke, saudaranya menyembelih 50 kambing. Wahada Habib katanya lebih dermawan. Berapa yang akan disembelih nanti? Akhirnya setelah datang waktu goda, Al Habib Hussein mengeluarkan satu iris roti. Diparuh dua, separuhnya dikasih ke tamunya, separuhnya untuk dia. Dan ini goda makan siang. Heran si al katanya lebih dermawan. Di sana 50 kambing, di sini kok roti separuh. Kata beliau mungkin kita datang mendadak. Belum sempat beleh-beleh. Nanti malam. Behaji asya luar biasa. Duduk sampai malam. Ternyata malam Al-Habib Hussein keluar hanya bawa satu roti lagi. Di paruh dua, satu dikasihkan tamu, satu separuh dia dimakan untuk dirinya. Dan itu asyaknya, itu makan malamnya. Tamu ini bingung. Katanya dermawan. Tapi kok roti separuh? Kemudian apa kata ditanya Al Habib Hussein, saya datang ke Al Habib Abu Bakar, ahukum di Aden, menyembelih 50 kambing dan mengatakan, "Akhi Hussein, akram ini Lah kok sini kok separuh roti ini gimana? Kok dikatakan lebih lebih dermawan? Apa kata Hussein? Sadaqa akhi Abu Bakar. Benar, akhi Abu Bakar, saya lebih dermawan. Kenapa akhi Abu Bakar menyembelih 50 kambing dan dia diberikan kenikmatan kekayaan oleh Allah, 50 kambing tidak sampai seperempat daripada kekayaannya. 50 kambing tidak sampai separuh, bahkan seperempat, bahkan seperdelapan dari kekayaannya belum sampai. 50 kambing sedikit untuk akhi Abu Bakar. Tapi aku malam ini hanya punya satu roti, aku paruh menjadi dua, kamu separuh, aku separuh, berarti aku sudah memberikan 50% kekayaanku untuk kamu wa ana akramin akhir. Saya <laughs> lebih mulia. Nah itulah sabaka dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham bisa mengungguli yang seribu atau seratus ribu dirham. Masyarakat muslimin rahimakumullah Kita diberikan pelajaran Menghargai pemberian bukan hanya melihat nominal pemberiannya Tapi melihat siapa yang memberi Terkadang kita didatangi oleh seseorang Disumbang 5 juta Kita sudah terheran-heran Tapi tetangga kita ngasih 5 ribu kita abaikan Padahal dia yang ngasih 5 ribu gajian cuma 10 ribu. Ngasih 5 ribu berarti separuh dari kekayaannya. Yang nyumbang 55 juta, mobilnya saja 400 juta. 5 jutanya tutupnya ban saja. Kita sudah menyanjung-nyanjung, memberikan tempat yang mulia, kedudukan yang mulia, kita jemput di depan, kita kasih waktu untuk berbicara, dan seterusnya. Hanya nyumbang tutupi ban saja. Yang 5 ribu dan itu kemampuannya kadang-kadang kita abaikan. Sabaqah dirhamun mi'ata alf dirham. Kadang-kadang satu rupiah mampu mengungguli pahalanya yang seratus ribu rupiah. Demikian semoga menjadi pelajaran bagi saya dan panjenengan semua insya Allah dan kita doakan anak-anak kita yang sudah satu langkah untuk menuju kemuliaan mampu berilmu, mampu mengamalkan ilmunya dan mampu mengajarkan ilmunya di masyarakat sehingga yud'a aziman akan dijadikan dan dipanggil dengan julukan al-azim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.